Maka senantiasa kita berharap kepada Allah Ta'ala, karena dialah satu-satunya yang menguasai alam jagat raya ini. Dan dia pulalah satu-satunya yang menguasai hati-hati hamba. Serta dialah satu-satunya yang memperjalankan takdir di muka bumi ini. Kita mohon kepadanya semoga kita semua bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan mendapatkan taufik bisa melakukan segala bentuk amaliyah Ramadan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya akan menjadi timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih meneruskan tentang pembahasan seputar amalan-amalan yang sangat disyariatkan dilakukan di bulan Ramadan. Dalam pertemuan kemarin malam komis, kita sudah mengetahui di antara amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah secara global seluruh amalan kebaikan itu dianjurkan untuk ditingkatkan dan diperbanyak di bulan Ramadan. Adapun amalan kejelekan untuk segera dijauhi dan ditinggalkan di bulan Ramadan. Dan ini berlaku di bulan-bulan yang lainnya. Namun di bulan Ramadan lebih ditekankan dan dianjurkan. Dan di sana ada sebagian amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk lebih diseriusi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah asyam fi nahari Ramadan. Berpuasa di siang hari bulan Ramadan yang ini merupakan hukumnya wajib bahkan merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Yang kedua, muhafadha 'alal faraid. Menjaga memelihara kewajiban terutama sholat lima waktu. Sudah kemarin ya, niki ngulas karena se kemarin sebagian belum datang. Yang ketiga adalah qiyamul lail, menghidupkan malam dengan melakukan sholat taraweh. Yang keempat <clears throat> adalah al-iksaru minat zikri wa du'a la siyama fi halis siyam yaitu memperbanyak zikir dan doa terlebih lagi dalam keadaan kita sedang puasa. Dan yang ke berapa? Empat. Adalah al-jud was-sadaqah. Memiliki kedermawanan dan banyak bersodakoh. Nah, banyak bersodakoh dan kedermawanan. Harus kita tampakkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima. Adalah di sana kita disunahkan untuk taftirus sa'im. Memberikan buka. Bukaan kepada orang yang berpuasa. Ini amalan-amalan yang disyariatkan. Orang yang memberikan buka kata Rasul Man aftara sa'iman falahu mislu ajri saimi min ghairi ayyan kusamin ajrihi syai'a. Orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, kemudian berikutnya adalah di antaranya al-ijtihad fi ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguh meningkatkan kesungguh-sungguhan di dalam ibadah di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Di 10 akhir bulan Ramadan, bukan tambah akhir tambah kurang ibadahnya. Nah, kebanyakan manusia terbuai dengan kalau sudah puasa Anda sudah takwa, sudah bersih dari dosa. Ini tidak justru semakin mau akhir bulan Ramadan semakin semangat seharusnya. Nah, demikian pula kemarin sempat disinggung mengenai umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan pahalanya senilai dengan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang disyariatkan pula adalah al-i'tikaf al-i'tikaf yaitu untuk i'tikaf di bulan Ramadan. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka iltimas Lailatul Qadri. Mencari Lailatul Qadri, yakni Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar. Maka pembahasan mengenai sifat sholat tarawih telah dibahas tadi malam. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam telah mencontohkan sholat taraweh berjamaah kurang lebih empat kali. Dan beliau tidak meneruskannya karena khawatir akan dianggap wajib. Dengan demikian, menegakkan sholat taraweh berjamaah bukanlah bid'ah. Bukanlah bid'ah. Kenapa demikian? Karena sudah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Telah dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Dan demikian pula orang yang melakukan sholat taraweh bersendirian di rumah. Maka itu juga boleh. Namun yang afdal bagi laki-laki adalah sholat bersama jamaah muslimin. al Ahmad rahimahullah mengatakan sholat tumaal muslimin ahabbu ilayya Salat bersama muslimin lebih aku cintai, maknanya lebih afdol. Nah, dan mana yang lebih afdol? Kalau bersendirian, yang paling afdol adalah sepertiga malam terakhir. Nah, kalau berjamaah, yang lebih afdol adalah setelah sholat isya. Kalau disuruh memilih sendirian apa bersama jamaah? Bersama jamaah. Apa keutamaannya? Keutamaan sholat taraweh bersama imam berjamaah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man sholat khalfa <clears throat> man sholat khalfal imam hatta yansorifa kutiba lahu sholat ajr sholatil lailah atau kamilah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang mau sholat taraweh di belakang imam di belakang imam. Dan dia tidak berpaling sehingga imamnya selesai sholat. Nah, tidak terus sudahlah nanti saya potong witirnya sendirian di tengah malam. Nah, kalau dia full bersama imam dari awal sampai akhir, maka dia akan diberi pahala ditulis baginya sholat semalam suntuk. Kalau dipotong bagaimana? Tidak ditulis pahala sholat semalam suntuk. Berarti agama Islam gampang nopo mudah nopo angel. Eh, gampang nggih, kepengin salat. Ditulis di bulan Ramadan salat semalam suntuk salatlah bersama imam. Hanya saja barakallahu fikum di sana dipersyaratkan bagi orang yang berjamaah harus tetap memenuhi syarat dan rukun salat. Di antaranya Sholat taraweh dipersyaratkan padanya at-tumak nina. Yaitu tumak nina. Dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam duduknya, dalam iktidalnya. Karena sholat taraweh bukan sholat yang mengejar waktu. Eh, bukan sholat yang mengejar waktu. Bahkan Hudhaifah pernah sholat di belakang Nabi. Itu beliau satu rokaat membacanya hampir lima surat panjang. Al-Baqarah. Dikira Hudzaifah ayat 100 ini mau ruku. Eh terus, ah mungkin mau diselesaikan. Tiba-tiba sudah selesai Al-Baqarah, lanjut surat An-Nisa. Ya. Sudah An-Nisa, lanjut lagi surat Ali Imran. Tambah lagi, hampir lima surat. Satu rokaat. Sampai Hudzaifah berpikir, eh, saya berpikir jahat kepada Nabi. Kata Syarif, yaitu aku tinggalkan Nabi sholat sendirian. Namun ternyata tidak dilakukan Hudzaifah. Ini sholatnya Nabi. Adalah salafun soleh. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau pernah menyelesaikan Al-Quran dalam satu malam. Nah, beliau pernah menyelesaikan Al-Quran dalam tiga malam dan seterusnya. Ini orang dahulu. Di zaman di zaman Al-Imam Ahmad menurun. Menurun, menurun. Lah maka disesuaikan dengan kemampuan para jamaah. Nah, Walaupun yang afdol adalah panjang, hanya saja dituntunkan, dianjurkan untuk sholat taraweh bacaannya lebih panjang daripada sholat-sholat biasa. Eh? Nah ini barakallahu fikum. Dan jangan barakallahu fikum kita berpikir sholat taraweh itu mengejar waktu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, solat di bulan, solat malam sebelas rokaat, empat rokaat, empat rokaat, tiga rokaat. Jangan kotanya tentang panjang dan bagusnya. Jangan kotanya tentang panjang dan bagusnya. Berarti contoh yang baik solatnya adalah pan, panjang. Panjangnya disesuaikan kemam, kemampuan. Ya. Sholatnya, berdirinya, duduknya ini hampir-hampir sama karena waktu berdoa di situ. Barakallahu fikum. Lah kemarin telah disampaikan tentang sifat solatnya Nabi, tata caranya ada berapa? Ada enam. Ya. Yang pertama solat 13 roka, rokaat. Yaitu dua rokaat ringan, kemudian 2 rokaat salam, dua rokaat salam, dua rokaat salam, dua rokaat salam, dua rokaat salam. Dua rokaat salam. Jadi 12, 6 kali. Terus satu rokaat witir. 13 roka, rokaat. Yang kedua dua rokaat, yakni sholat 13 rokaat. 2, 2, 2, 2, 8. Nah, masing-masing salam dua rokaat. Tambah lima rokaat salamnya yang kelima. Witir lima roka, rokaat. Nah, yang ketiga sholat berapa? 11 rokaat. Dua, dua, dua, dua salam, kemudian satu. Nah, yaitu lima, dua, dua, dua, dua, dua, dua, kemudian satu. Nah, sepuluh, kemudian sah, satu. Kemudian datang berikutnya <clears throat> sifat yang keempat, sebelas rokaat. Beliau melakukannya, kata Aisyah, empat, empat, tiga. Yang ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah yang dimaksudkan adalah empat satu kali salam atau dua kali salam. Terjadi perseli, perselisihan. Namun yang paling afdol adalah yang paling banyak dilakukan Nabi, kata beliau, solatul lail masna masna. Solat malam dua rakaat salam, dua rakaat salam. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan yang wajib setiap dua rakaat salam. Dan Al-Imam Ahmad mengatakan man qama ila salisah barang siapa yang dua rakaat kau terus berdiri ketika faka'an nama zida fil fajri sal rakaat. Maka seolah-olah orang tersebut menambahkan dalam sholat fajar tiga rakaat. Maknanya dilarang. Maknanya dilah, dilarang. Nah, adapun Al-Imam Nawawi Kemudian Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Semakin juga dipilih oleh Syekh Nasiruddin al-Albani. Memandang bahwasannya itu adalah boleh. Empat kali, empat kali salam satu. Apa, empat kerokaat satu kali salam itu adalah boh boleh. Namun para ulama seperti Syekh Ubed menyatakan kalau dilakukannya sesekali di bulan Ramadan maka itu tidak mengapa. Yang afdol adalah dua, dua, dua, dua, satu. Nah, itu lebih afdol. Nah, karena inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Barokallahu fikum. Kemudian cara yang ke yang kelima dan keen, keenam, ya. Yang ini harus persiapan ngajari orang banyak dulu. Harus diajari orangnya banyak, sudah paham baru bisa diamalkan. Kalau belum, sudah orang akan menuduh kita adalah orang-orang sesat. Menuduh kita adalah orang-orang yang nyimpang, menuduh kita dan seterusnya. Bagaimana itu caranya? Sholat 11 rokaat. 8 rokaat terus, baru tahiyat awal. Rokat ke-9 tahiyat, akhir salam. Sesat enggak kayaknya? Antum langsung amalkan sudah. Saya pulang dari pondok tak amalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua kali salam. Sub, diam. Oh mungkin empat. Empat kok nambah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ini imam gimana? Tinggal akhir-akhir salam tinggal sendirian. ya Bisa jadi seperti itu. Iya apa enggak? Nah ini namanya orang yang enggak paham dakwah. Menyampaikan. Bagus. Nah mengamalkan, maka di sini orang harus tahu. Karena ini amalan sunnah, bukan wajib. Kalau wajib tidak, harus diamalkan. Nah, pulang pondok, adan bersendirian di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditunggu sampai setengah jam, gak ada yang datang satupun. Dia besoknya tetap adan, tetap komat, tetap adan, tetap komat. Ini orang kok walaupun bersendirian, ya karena wajib. Jadi tetap dilah, dilakukan. Namun kalau sunnah, barakallahu fikum, yang di sana boleh ditunda maka jangan sampai menimbulkan gejolak. Nah, para kalafikum. Dipahami di sini? Nah, ini tadi. Maka di sini cara yang kelima, lima, yakni tadi sembilan rokaat salam, kemudian ditambah dua rokaat dengan duduk, dengan duduk, ya. Kemudian cara yang keenam, ini mirip seperti yang kelima. Hanya saja dikurangi jadi sembilan rokaat. Berarti enam rokaat tahiyat awal. Tujuh rokaat tahiyat akhir. Baru setelah itu dua rokaat dengan du duduk. Nah, oke. Nah ini paham. Nah ini para kalau kira-kira saya mau kepengen terkenal tak amalkanlah. Boleh enggak seperti ini? Ya. Kalau tujuannya ingin terkenal, maka tujuan Anda sudah tidak ikhlas, ya, sudah tidak ikhlas. Maka di sini para fikum. Sehingga harus kita itu berhati-hati di dalam mengamalkan. Nah, menyampaikan yang penting jelas ada dasar dan pijakan dari Al-Qur'an dan sunnah disampaikan. Nah, para fikum. Sebab ilmu agama wajib disam disampaikan. para fikum. Lah ini tentang sholat taraweh. Tentang sholat taraweh. taraweh. Maka kemudian di malam hari ini, di malam hari ini kita akan masuk, kalau tadi membaca Al-Quran, jelas lah ya, paham. Banyak doa, faham. Memberikan buka kepada orang yang puasa, faham. Umroh, ya karena ini nggak terlalu banyak yang anu ya, kita tunda pembahasannya ya. Sekarang kita masuk kepada amalan al-ijtihad fi ashril awakhir. Bersungguh-sungguh di sepuluh akhir bulan Ramadan. Direwetkan oleh al bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhalat ashra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk sepuluh akhir bulan Ramadan. I'takafa, maka beliau beriktikaf wasyadda mi'zarahu dan beliau mengencangkan kain sarungnya wa aiqadha ahlahu dan membangunkan istri-istrinya untuk ibadah sholat malam. Nah, menunjukkan kata para ulama mengencangkan kain sarungnya eh tidak mendekati istri-istrinya. Nah, dalam rangka apa? Untuk meningkatkan eksistensi ibadah, ibadah dan eh, apa namanya intensitasnya supaya dinaikkan nah, meningkat. Nah, ini menunjukkan beliau bersungguh-sungguh nah, di asril awakhir. Maka di sana amalan yang paling ditekankan adalah i'tikaf. Di mana hikmah i'tikaf adalah dalam rangka untuk iltimas Lailatul Qadar. Nah, untuk mencari Lailatul Qadar. Apa hukum i'tikaf atau apa itu i'tikaf? Maka inilah pembahasan i'tikaf. I'tikaf diterangkan para ulama lughatan secara bahasa luzumu syai' wa habsun nafsi alaihi. Yaitu seorang menetap pada sesuatu atau tertahannya jiwa di atasnya. Itu namanya i'tikaf secara bahasa mandek dedek teng beriku. Itu secara bahasa. Maknanya secara pengertian syariah adalah ata'abud lillah, beribadah kepada Allah, biluzumil mumayyiz. Atau di sini, biluzumil mas, biluzumil masjidan, lita'atillah. Dengan terus tinggal di masjid untuk taat kepada Allah. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Berarti iktikaf bukan tapak, ya, bukan semedi. Tapa semedi, tetap di situ ya, 40 hari, 40 malam, 3 bulan, 3 tahun seterusnya, ya, sampai akhirnya keluar sudah medeni. Demikian ya. Kukunya panjang, ya, rambutnya gondrong, acak-acakan semuanya. Nah, nanti datang sudah berfatwa, sudah dapat ilmu katanya. Ini bukan ini. Nah, ini bukan iktikaf. Bahkan itu meninggalkan sholat haram hukumnya. Nah, haram hukumnya. Walaupun mungkin sang guru mengatakan aku yang menanggung dosamu. Tidak ada. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zumar. La taziratu wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul beban dosa orang orang lain. Jadi jangan tertipu dengan orang yang aku sanggup menanggung dosamu. Ini bukan ucapan yang hak. Ini ucapan yang menipu. Nah, Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka iktikaf adalah beribadah kepada Allah dengan menetap di masjid untuk melakukan ketaatan. Namanya iktikaf adalah beribadah kepada Allah dengan menetap di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dari definisi ini, kita mengetahui, berarti orang yang diam di masjid, namun tidak ada niatan ibadah, berarti bukan etikaf. Nah, orang nginepnya di masjid, duduknya di masjid, seterusnya. ya Tinggal di masjid, semuanya di masjid. Namun tidak ada niat untuk ibadah, maka ini bukan etikaf. Ya. Yang kedua, dia sudah niat ibadah dengan tinggal di masjid. Namun isinya cerita ngalor ngidul, enggak ibadah, enggak apa, ya. Maka ini juga bukan i'tikaf yang syar'i. Nam, I'tikaf adalah tinggal di, beribadah dengan tinggal menetap di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, dari definisi ini diketahui kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin kebanyakan orang yang iktikaf kadang terjatuh pada kekeliruan. Dia iktikaf sekedar numpang makan dan minum serta ngobrol dengan temannya. Ya, iktikaf bikin tenda, kemudian di situ dikirimi makan, minum di situ, nanti tamu-tamunya pada datang, ayo cerita ngalor ngidul dan sebagainya. Ya, lah ini mengurangi daripada iktikaf. Nah, barokallahu fikum. Apa hukum iktikaf? Dipahami nggih iktikaf nggih? Apa hukum iktikaf? Hukum iktikaf adalah huwa sunnatun wa kurbatun ilallah. Hukumnya adalah sunnah dan merupakan kurbah mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya sun, sunnah, bukan wajib. Sehingga kalau seorang tidak itikaf, tidak dicela. Nah, hukumnya sunnah, bukan wajib. 6. Di mana dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menyatakan di dalam surat Al-Baqarah 125 ketika memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antahiru baiti lit taifin wal akifin war sujud untuk disucikan Baitullah ini agar bisa dipakai untuk ibadah bagi orang yang tawaf orang yang iktikaf dan orang yang ruku dan sujud. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah iktikaf itu wajib atau sunnah? Maka yang rojih adalah sunnah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf, namun tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan iktikaf. Harus iktikaf. Nah, Beliau beriktikaf, namun tidak memerintahkan supaya kita beriktikaf secara pasti dan diiringan zaman. Nah, sehingga ini hanyalah sun sunnah. Nah, barakallahu fikum. Maka hukumnya adalah sunnah wala yajibu 'alal mar'i illa yujibuhu 'ala nafsihi. Tidaklah wajib itikaf tersebut kecuali kalau orang tadi bernazar. Saya nazar besok akan iktikaf. Ya. Ramadan ini saya akan iktikaf, saya nadar. Maka wajib atasnya iktikaf. Sebab apa? Sebab nah, nadar. Kalau asalnya adalah sun, sunnah. Kalau tidak pernah janji atau nazar, maka tidak wah, wajib. Oke, difahami nih. Nah, sekarang syarat sahnya iktikaf. Syarat-syarat iktikaf. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya al-i'tikafu ibadatun. I'tikaf adalah ibadah kepada Allah. La syurutun la tasihu illa biha. Di mana i'tikaf tersebut tidak akan atau ada padanya syarat-syarat yang mana tidak akan sah i'tikaf kecuali kalau dipenuhi syarat-syaratnya. Kalau dipenuhi syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Apa syarat i'tikaf? Syaratnya ada tiga. Syaratnya ada tiga. Yang pertama adalah an-niat, yaitu niat. Tentunya niat. Saya masuk ke masjid dalam rangka untuk i'tikaf. di mana tempatnya? Wa mahalluhal kolbu. Tempatnya di hati. Lanjut dengan bawa kasur, bawa selimut, ke sini mau apa? Mau i'tikaf. Sudah, tempatnya di hati. Ya mau andon turon Ya. Mau andon turun. Ini enggak ya. Walaupun sama-sama tidur ternyata yang satu niat iktikaf, satu niat andon turun, yang satu dapat pahala iktikaf, yang satu ti tidak. Sama-sama tinggal di mas masjid. Nah, lah ini barakallahu fikum. Jadi harus ada niat, niat iktikaf. Dalilnya innamal a'malu niat, yaitu apa namanya? Innamal a'malu niat Sesungguhnya amalan itu ada niat-niatnya. Nah, barakallahu fikum. Dengan niatan apa? Niatnya dia mau kurbah, mau taat kepada Allah dan juga ini barakallahu fikum yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayakunal mu'takif musliman mumayyiza. Orang yang iktikaf ini adalah seorang muslim dan mumayyiz yaitu mumayyiz apa makna mumayyiz sudah tamyiz sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk yaitu biasanya usia seperti ini adalah usia tujuh tahun jadi anak lima tahun masih TK ikut iktikaf sah enggak iktikaf anak ini tidak sah karena dia apa? Wah saya mau karena kepengin saya tidurnya sama bapak terus. Ya, ya misalnya demikian. Maka ini cuma gitu, nggak tahu etikaf, Nah, maka di sini kalau ternyata anaknya umurnya berapa? Oh baru kelas 2. Sah nggak kira-kira? Kelas 2 8 tahun. Sah ya. Walaupun dia belum balik, namun dia sudah tahu. Kok ngapain di sini? Etikaf, Dia sudah tahu eh Iktikaf enam. Nah ini dia tahu. Nah maka di sini syarat yang kedua adalah muslim mumayyiz. Keluar daripadanya kafir dan keluar daripadanya yang belum balik. Barakallahu fikum. Syarat yang ketiga. Nah ini adalah Barakallahu fikum. Syarat yang ketiga an yakuna li'tikaf fi masfil masjid. Yaitu i'tikaf adalah di masjid. Naam. i'tikaf ini adalah di masjid. I'tikaf di masjid. Dilakukan di masjid. Nah, jadi tidak boleh i'tikaf di rumah. Saya mau i'tikaf di rumah mencari Lailatul Qadar. Itu bukan i'tikaf. Hanya saja ibadah di rumah. Boleh enggak? Boleh malam 21, 23 saya membaca Al-Quran di rumah semalam suntuk. Boleh, boleh kalau tidak memberatkan. Etikaf bukan, bukan etikaf. Namun dia iltimas Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Nah, kebaikan Lailatul Qadar. Bukan etikaf. Ya, jadi etikaf syaratnya apa? Di masjid. Diperselisihkan para ulama tentang masjid. Nah, apakah khusus masjid yang tiga? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa atau boleh di semua masjid ataukah harus masjidnya masjid yang dipakai untuk sholat Jumat diperselisihkan oleh para ulama. Nah, namun mereka bersepakat yang paling afdol yang namanya itikaf di masjid yang tiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, ini yang paling afdol afdol. Dan boleh dilakukan di masjid-masjid yang diselenggarakan padanya sholat Jumat. Nah, ala rojih menurut pendapat yang rojih, yang sohi. Nah, dan sebagian menyatakan boleh juga di masjid walaupun tidak diselenggarakan sholat Jumat. Seperti di sini. Boleh, kata mereka. Nah, boleh namun kurang sempurna. Kenapa? Karena kalau hari Jumat harus keluar. Berarti gugur iktikafnya kalau dia keluar. Ya. Nah di sini. Nah, barakallahu fikum. Terbebas dari itu. Sehingga mana yang paling dekat? Yang paling dekat iktikaf adalah di masjid, seluruh masjid yang ada dengan kalau ditegakkan padanya sholat Jumat. Ya. Ini demikian. Wallahu taala alamu bisawab. 6. Dalam rangka apa hikmahnya? Dalam rangka supaya ketika ada sholat Jumat dia tidak keluar. Nah, sehingga sebagian ulama mempersyaratkan syarat tadi dari tiga tadi itu yang pokok ya. Dari syarat-syarat ini ditambahkan oleh mereka syaratnya orang tersebut etikafnya di masjid jami' masjid yang diselenggarakan pada sholat Jumat. Namun karena ada yang menyelisihi, kita tidak mengatakan ini syarat pokok. Nah, difahami ini nggih? Difahami. Nah, ini para kalafikum. Itu menurut pendapat yang roji saja. Nah, jadi yang benar adalah masjid yang dipakai itikaf tuqamu fihi sholatul jamaah. Masjid yang dipakai untuk sholat jamaah, bukan sholat Jumat. Nah ini artinya demikian. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya bahwasanya seorang yang iktikaf juga harus toharoh nah, dari hadas akbar suci dari hadas besar bukan dari hadas kecil suci dari hadas besar nah, ini adalah iktikaf syarat-syaratnya dipenuhi Tiga ditambah dua yang menurut sebagian mad madhab. Nam, barakallahu Kemudian yang berikutnya. Setelah kita mengetahui syarat sahnya itikaf. Berarti di masjid. Bentuknya kita tinggal di masjid untuk melakukan ketaatan. Nanti amalan apakah yang disyariatkan nanti akan datang. Tapi untuk melakukan keta ketaatan. Sekarang namanya itikaf. Itu waktunya kapan? Waktunya kapan? Naam. Waktu i'tikaf, afdalul waktu lil i'tikaf ashrul awakhir min Ramadan. Yaitu 10 akhir bulan Ramadan full. Tanggal 20 tadi siang, malamnya ini kita masuk. Ya, malam 21 masuk. Tidak keluar kecuali kalau sudah sholat apa kecuali kalau sudah takbiran malam hari Aid. Ini yang paling af afdol. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, yang paling afdol. Dan minimalnya berapa? Minimalnya khilaf diantara para ulama. Terjadi perselisihan diantara para ulama. Yang paling rajih, wallahu a'lamu biswab. Alimamu Malik menyatakan yang paling rojih etikaf adalah sehari semalam. Minimalnya sehari semalam. Berdasarkan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar, ketika beliau menyatakan Anni nazartu an kifah yauman. Aku dulu di masa jahiliyah bernadar akan iktikaf sehari. Maka lakukanlah kata Rasul. Kalau begitu penuhi nazarmu wajib bagi engkau sehari sama semalam. Nah, di sini dipegang oleh para ulama dari Imam Malik dan yang lainnya berarti kalau begitu satu hari satu malam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya aqallul i'tikaf paling sedikit waktu i'tikaf karena syariat tidak membatasi. Nah, uruf juga tidak sama. ada tidak sama. Sehingga kembalinya kepada mutlakul lughah. Secara bahasa. Jadi kapanpun orang masuk dengan niat iktikaf. Sejam, dua jam. Maka dia boleh iktikaf. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Bagaimana yang ini? Maka mereka sepakat yang paling afdol iktikaf sepuluh hari full. Okay. Kalau sekedar minimalnya yang afdol sehari semalam. Ya. Kalau ini bagaimana? Kalau sekedar satu jam dan seterusnya, asal masuk masjid. Di sini ditanbih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Luthaimin, aku khawatir kalau kita memilih pendapat itu an yatala ababihi mutala'ibun. Dipermainkan oleh orang. Oh, saya mau masuk masjid lah supaya dapat pahala. Saya niat itikaf nunggu sholat ya. Niat itikaf, keluar, oh saya sudah itikaf. Nanti masuk lagi saya niat itikaf. Coba sehari berapa kali dia itikaf? Hah? Sehingga di sini pendapat ini pendapat yang lemah. nah, Pendapat yang lemah. Sehingga minimalnya sehari sama semalam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. nah, Dipahami di sini nggih? Jadi sehari semalam minimalnya. Namun demikian yurja. Namun demikian ya diharapkan orang yang mau tinggal di masjid dengan melakukan amalan soleh di bulan Ramadan tetap mendapatkan keutamaan. Namun kalau dari sini nilai ibadah itikaf dapat enggak? Nah ini. Nah, bukan maknanya batik loh. Nah, namun tadi ya tetap kapanpun dia masuk ke dalam masjid untuk melakukan taat di bulan Ramadan tetap mendapatkan nilai keutamaan. Barakallahu fikum. Dipahami ini? Ya, nah, sekarang tadi sudah waktu minimal untuk iktikaf. Maka di sana pembahasannya panjang sebetulnya ya. Sebetulnya nggak cukup. Khairan insyaallah. Pembatal-pembatal iktikaf. Ya sekarang ini aja pembatal itikaf. Itikaf itu panjang banget pembahasannya. Yang jelas amalan apa yang disyariatkan yaitu melakukan amalan ketaatan. Yang paling ditekankan adalah atul Quran. Dan juga menghidupkan malam-malam harinya. Ibadah, bukan cerita. Ibadah, ibadah, bukan cerita. Boleh enggak kalau kita daras pelajaran kalau sekali, sesekali itu boleh. Sesekali itu boh, boleh. Namun kalau dibikin memberatkan, sekarang pelajaran, kayak pondok, batas subuh, jam 7, jam 10, menjelang zuhur, batas zuhur, batas asar, batas maghrib, kan semangat kita jadi. Nah ini akhirnya memberatkan. Namun kalau sesekali ada pelajaran, dibolehkan. Diboh, dibolehkan. Nah, karena intinya itikaf masing-masing tersibukkan dengan berzikir dan berdoa serta membaca Al-Qur'an. Ini tadi. Nah, tentunya sholat taraweh ya tentu ditekankan. Nah, nah tadi. Nah, ini barakallahu fikum. Sekarang amalan kalau yang disyariatkan tadi seluruh amalan keba kebaikan. Kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf sebagai penutup pelajaran kita. Nah, meringkas hal-hal yang yang membatalkan i'tikaf. Disebutkan dalam kitab Fiqhul Muyassar ada lima. Ada li? lima. Satu, al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid bukan untuk keperluan yang sangat dengan sengaja. Keluar masjid bukan untuk keperluan sangat. Saya mau keluar dulu lah. Kenapa? Karena saya kepengen bakso dulu. Bakso udah, udah bakso seger, padahal sudah buka. Dia sudah buka sebelum sudah kenyang, nggak harus bakso. Bakso dulu lah sudah. Maka dia batal itikafnya. Ya. Ini sebagai misal. Saya mau keluarlah. Kenapa? Ternyata saya harus membayar SPP anak saya dulu. Ya misalnya demikian. Karena ini tadi dipanggil ya sudah saya ke sana kesekolahan berarti batal iktikafnya. Nah, kalau mau masuk niat baru. Niat baru. Nah, kau ini ya. Saya niat 10 hari. Harus penuh 10 hari. Berarti kalau dia sampai keluar tadi batal yang 10 hari. Dipahami di sini ya. Batal 10 hari. Namun dia dapat etikaf ya dia dapat etikaf cuma hari-hari yang sebelumnya. Paham nih nggih? Artinya di sini ini yang membatalkan yaitu keluar yang bukan kebutuhan yang harus. Namun kalau harus sebagai misal. Sebagai misal kita harus keluar. Menahan sesuatu yang mau keluar dari dalam. Ini harus keluar enggak? Keluarnya ini tidak membatalkan. Walaupun mungkin masjid menyediakan toilet jauh sekitar 50 meter. Nah, Toilet terdekat 50 meter, ya sudah. Batal enggak ini? Tidak batal. Karena keluarnya sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan harus. Bahkan ha? harus. Nah, di sini. Ya. Jadi keluar yang tidak ada kebu kebutuhan dengan sengaja. Nah, ini yang membatalkan. Yang kedua adalah al-jima, berhubungan suami istri. Tuh, apa ada? Boleh suami istri etikaf. Nah, asal aman dari fitnah. Aman dari fit, fitnah. Dan aman dari tidak terjatuh pada hal-hal yang membatalkan etikaf. Nah, boleh. Yang ketiga adalah zahabul akal. Hilang akalnya. Hilang akalnya. Bisa babil junun dengan sebab gila, osakron ataupun juga mabuk Nah, mabok ataupun juga karena yang lainnya hilang akal. Yang jelas hilang akal akalnya. Maka di sini batal i'tikaf dia. Yang keempat haid wan nifas. Ini yang kalau memang ada masjid yang aman bagi kaum wanita. Misalnya Masjid Nabawi. Lah terus yang menyediakan makan gimana? Di sana walhamdulillah atau Masjidil Haram, di sana walhamdulillah buka sudah tersedia seret digelar kurma roti ya dan seterusnya ada makan nah, gitu. malam hari kadang kadangkala ada taraweh orang ngasih minuman apa terus kalaupun tidak air zam-zam itu sudah mengenyangkan nah, nah ini air zam-zam mengenyangkan pagi sahuran ada yang ngasih juga nah ini yang bersodakoh karena memang mereka tahu keutamaan bulan Ramadan nah lah kalau di masjid kita aman apa tidak? Malah bukan di diaran-arani ya. Maka lebih baik tidak melah, melakukan. Oke? Jadi gini. Barakallahu fikum. Yang keempat, yang kelima terakhir adalah riddah yaitu murtad. Orang tersebut mur, murtad. Keluar dari Islam maka langsung batal eh, itikafnya. Sehingga di sini yang namanya itikaf itu akan rusak dengan sebab orang tersebut keluar dari mas masjid. Nah, keluar dari masjid bukan untuk kebutuhan yang harus. Juga apa? Jual beli. Maka di sini kita mengingatkan bos-bos pulsa. Ya, sekarang kan dagang nggak harus ini ya. Jadi saya mau itikaf lah, bawa HP, cet sana. Oh ya, nanti kirim saja ke rekening saya. Kirim saja. Lah sudah. Ini dia jual beli di masjid. Nah, Pertama dia dosa berjual beli di masjid, kedua merusak e etika. Ya. Ya apa tidak? Ya, karena sekarang zaman modern. Ya. Sekarang orang duduk, kelihatannya tidak bekerja namun punya pemasukan yang halal. Ya. Bisa enggak seperti itu? Bisa sebagiannya. Nah, lah ini jangan dilakukan ketika iktikaf. Bawa HP-nya sudah di situ. Oh iya, dilayani. Tak tak tak tak tak tak tak tak sudah. Tak tak tak tak tak. Lah dia berjual beli ya. Kalau tadi jelas di luar ya, beli bakso itu jelas. Nah, sekarang bagaimana kalau jual belinya di di ruangan dia itikaf, ini merusak itikaf dia. Merusak itikaf dia. Sehingga itulah ringkas daripada itikaf dan hukumnya adalah sunnah. Mungkin kita sisakan waktu 4 menit untuk pertanyaan, guys Barangkali ada pertanyaan. Ya menggenapkan jam 7 mudah Ini yang mudah kita sampaikan sesungguhnya masih banyak lagi pembahasan tentang terkait dengan iktikaf dan ibadah Ramadan. Namun kita cukupkan sampai di sini dan mungkin dalam pembahasan salat wit eh, apa namanya zakatul fitr dan lain sebagainya dalam kesempatan yang lainnya. Shallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. para <coughs> barakallahu fikum. Ada pertanyaan, <clears throat> jadi jawabannya kemarin sudah dijelaskan nggih. Salat tarawih, salat tarawih niku nama namanipun nggih, naminipun. Lah ini penamaan ini disesuaikan dengan keadaan. Sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir itu satu. Dikatakan sholat lail karena dilakukan di malam hari. Dikatakan sholat tahajud karena yang melakukannya menunjukkan dia bersungguh-sungguh. Ya. Kalau orang malas kira-kira gelem tahajud buatan. Ya, boro-boro yang wajib saja berat ya. Nah, ini, apalagi tahajud nah tadi. Jadi tahajud tadi itu sama dengan sholat lail ataupun juga dinamakan sholat witir karena mesti ditutup bilangan ganjil. Dan dikatakan sholat taraweh ini khusus bulan Ramadan namanya sholat taraweh karena dilakukannya ada sela-sela istirahat. rahat Jadi orang yang sholat taraweh maka dia sudah bertahajud. Hanya saja kalau tahajud atau taraweh tadi dilakukan sendirian, maka yang paling afdol di tengah malam. Di tengah ma malam. Namun kalau dia melakukannya dengan berjamaah yang afdol di awal malam. Di awal ma malam. Dan sholatnya dia dengan jamaah kalau full bersama imam. Kalau imamnya tumak ninah. Gih, nge, nge. Imamnya tumak ninah maka dia mendapatkan pahala semalam sun suntuk. Gih. Bolehkah sholat lagi setelah itu? Tidak dibolehkan kecuali dua rokaat saja. Oke? Dua, tidak lagi ditutup dengan witir. Oke? Artinya kalaupun tidak tahajud dia juga sudah termasuk mengamalkan sholat tahajud. Tahajud. Pahalanya tadi kalau sholat taraweh bersama imam, pinten pahalane? Sholat semalam suntuk. Kinten-kinten mampu mboten sholat semalam suntuk seniki kalau tak takoni. Sholat semalam suntuk, waduh, kita saja yang dulu sholat di belakang ulama, nih, di tanah Arab sana kita sholat di belakang ulama, itu dimulai dari ba'da sholat isya, ya. Sholat isya yang selesainya paling 20 menit sebelum sahur, itu pun ya walaupun bacanya 10 juz lebih semuanya, itu ya seperti Al-Quran, lebih sedikit, ini adalah tetap ada istirahatnya ada isti istirahatnya. Sholat dua rakaat mandan ngaso sudah empat rakaat lebih panjang ngasonya dua rakaat mandan ngaso empat rakaat lagi kedua lebih panjang terus kemudian dua rakaat dan tiga satu rakaat. Nah ini tadi ini jadi ternyata ya tetap walaupun ini pun tidak setiap malam hanya dalam satu Ramadan paling sekali atau dua kali. Jadi tidak memaksakan di diri. Saya mau semalam suntuk setiap hari. Ini malah dilarang. Ini malah dilarang. dilarang karena takalluf padanya. Malah takal takalluf. Kalau memang tadi berharap mencari Lailatul Qadar, maka itu bagus. Dipahami nggih, Bu? Berarti itu izin kalau tarawih itu bersamaan lebih. Nggih. Kan ya nggih. Jadi tadi tahajud niku, tahajud tadi yang di bulan Ramadan sudah dicukupkan dengan sholat terah, terawih. Eh. Jadi tidak tahajud lagi. Eh. Jadi tidak tahajud lagi. Eh. Karena tahajud dengan terawih yaitu itu ya. Contohnya, contohnya misalnya sekarang ada di sana kursi, ada di sana bang, bangku, ada di sana tempat duduk sama apa tidak semuanya? Sama, tempat duduk. Hanya saya dikatakan kursi karena ada bentuknya, ya. Dikatakan bangku karena ya seperti itu, dikatakan tempat duduk semuanya tempat duduk dan itu semuanya yaitu. Nah, dikatakan tahajud karena dia dilakukan oleh orang yang bersungguh-sungguh. Kalau dia bangun malam, kalau dikatakan taraweh ya karena itulah tahajud yang dikasihkan dengan isti istirahat. Nah, nah tadi para fikum. Difahami nggih? kita gitu. tos tak tahu Tidak tidak lagi sholat tahajud cukup dengan sholat taraweh bersama i, imam. Ini alhamdulillah. Sudah cukup nggih? Cukup itu saja. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.